Dan nikmat yang sangat besar sekali sampai pada tanggal 9 Ramadan hari Ahad 1433 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita kenikmatan untuk dapat beribadah kepadanya di bulan yang penuh berkah ini. Tidak lain ini adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Suatu nikmat yang harus kita jaga, suatu nikmat yang harus kita syukuri dengan memaksimalkan waktu di bulan Ramadan yang terus berjalan dan akan pergi suatu saat meninggalkan kita kita maksimalkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih belum tentu di bulan Ramadan yang akan datang kita masih diberikan nikmat untuk berjumpa dengan bulan ini dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini Dan apabila kita melihat sebagian saudara-saudara kita di bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu masih bersama kita, ternyata di tahun ini banyak yang telah pergi mendahului kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan setiap amal yang telah mereka kerjakan. Maka waktu yang tersisa ini kita berusaha dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat membantu kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Dan insyaallah taala pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa nasihat yang saya petik dari sebuah kitab yang berjudul as fil Islam Puasa di dalam Islam karya Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala Di dalam suatu bab yang beliau berjudul Akhta'u Ba'dis Sa'imin nasihat dan peringatan dari kesalahan sebagian orang-orang yang berpuasa beliau memberikan beberapa nasihat yang intisarinya pertama adalah hendaklah setiap muslim itu sebelum melakukan ibadah termasuk ibadah di bulan Ramadan untuk at-tafakkuh berusaha memahami berusaha belajar fi ahkamis siyam wal qiyam khususnya lagi di bulan Ramadan ini untuk memahami hukum-hukum puasa dan hukum-hukum yang berhubungan dengan sholat malam. Ini adalah dua ibadah yang paling penting di dalam bulan Ramadan ini. As-siyam wal qiyam. Dua bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di siang hari dengan berpuasa dan jihad di malam hari dengan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat. Berusaha memahami hukum-hukum puasa dan hukum-hukum salat malam adalah bagian dari pemahaman terhadap agama ini yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala pahamkan dengan agama ini atau barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agama yang mulia ini. Ini bukan sekedar pengabaran, tetapi di dalamnya terkandung perintah bagi setiap muslim hendaklah dia berusaha memahami agama ini. Dan tidak akan mungkin dia bisa memahami agama tanpa belajar. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan innamal ilmu bitta'allum ilmu itu didapat dengan belajar sampai kata para ulama la yunalul ilm birahatil jism ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan jasad yang santai-santai saja Artinya seorang harus berusaha mengerahkan tenaganya, menggunakan potensinya, kemampuannya untuk menuntut ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Maha Adil, siapa yang mencari berusaha dengan mengeluarkan tenaga yang besar, maka dia pun akan mendapatkan hasil yang besar sebagaimana orang yang tidak berusaha, tidak mengerahkan tenaga yang besar, dia juga tidak akan mendapatkan hasil yang besar. Maka ini nasihat yang pertama yang harus senantiasa diingat oleh setiap muslim. Dalam ibadah apapun, hendaklah dia berusaha untuk tafakkuh, memahami sehingga dia beramal berdasarkan ilmu. Dia beramal sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau menekankan khususnya di bulan Ramadan adalah memperhatikan hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, hal-hal yang dapat merusaknya. Siapa yang diberikan uzur untuk tidak boleh tidak puasa, boleh tidak puasa. Sunnah-sunnahnya, adab-adabnya. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat tarawih. Dua ibadah ini adalah dua ibadah yang paling penting di bulan Ramadan sebab di dalam dua hadis yang sahih yang redaksinya hampir sama Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih Hadis yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman yakni dia mengimani kewajiban puasa Ramadan wahtisaban dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang kedua yang nasnya itu hampir sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengqama ramadhana imanan wahdi ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman mengimani bahwasannya hal itu disyariatkan wahtisaban dan dia mengharapkan pahala dari Allah dia ikhlas di dalam ibadahnya maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Alhamdulillah dua hadis ini sudah dikenal oleh banyak kaum muslimin namun sedikit sekali yang berusaha memahami hukum-hukum yang terkait dengan puasa dan salatut tarawih sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita ingin memberikan dua peringatan terkait hadis ini. Peringatan yang pertama ulama khilaf Apakah dosa yang diampuni karena puasa dan karena solat malam di bulan Ramadan mencakup seluruh dosa baik yang besarnya maupun kecilnya ataukah hanya dosa-dosa kecil? Kalau kita perhatikan dalil-dalil seluruhnya apabila dikumpulkan maka kesimpulan yang akan kita dapati hanyalah dosa-dosa kecil yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna batil kabair. Solat yang lima waktu. Solat Jumat sampai Jumat berikutnya. Dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Semua ibadah-ibadah itu adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu. Tetapi dengan syarat. Majtuni batil kabair. Apabila dosa-dosa besar dijauhi. Artinya apa? Kalau seorang melakukan puasa, tetapi tidak menjauhi dosa-dosa besar, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan puasanya tidak berguna, tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat dihapuskannya dosa-dosa dengan ibadah adalah ijtinab al-kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Kalau begitu dapat dipahami hanya sekedar ibadah puasa maupun sholat belum cukup untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Harus disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bulan yang lebih layak untuk kita bertobat kepada Allah melebihi bulan Ramadan. Maka ini adalah kesempatan yang sangat besar dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bertobat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah." Wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu setan-setan dibelenggu sehingga kata para ulama apabila seorang hamba berani berbuat dosa di bulan Ramadan dosanya akan dilipat gandakan jadi jangan dikira yang dilipat gandakan hanyalah pahala dosa juga. Apabila seorang berani berbuat dosa di bulan Ramadan, dosanya akan dilipat gandakan. Kenapa demikian? Karena di antara penyebab dia berbuat dosa itu sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membantunya. Dengan apa? Dengan dibelenggunya setan-setan. Dirantannya setan-setan. Yakni setan-setan yang paling jahat para pemimpin-pemimpin setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan dikatakan kepadanya, kamu tidak memiliki alasan lagi untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena setan sudah dibelenggu. Setan sudah tidak bebas menggodamu. Dia sudah tidak bisa lagi untuk menjerumuskan kamu. Oleh karena itu, dalil-dalil seperti ini diistimbat oleh para ulama bahwasannya dosa juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan bulan yang mulia. Sebagaimana pahala juga dilipat gandakan. Sebagaimana di tempat-tempat mulia, di tempat-tempat yang penuh berkah, yang amal soleh dilipat gandakan seperti solat di Masjid Nabawi, solat di Masjidil Haram, dilipat gandakan pahala solatnya Demikian pula dosa akan dilipat gandakan kalau kita berani berbuat maksiat di tempat tersebut. Iya. Walaupun sebagian ulama berpendapat semua dosa akan diampuni. Baik yang besarnya maupun yang kecilnya. Hanya saja peringatan yang kedua, kalaupun kita katakan dosa-dosa kita akan diampuni insya Allah Ta'ala dengan puasa sebulan penuh, dengan qiyam, al-lail, solat malam di bulan Ramadan. Tetapi tidak ada satupun yang berani menjamin. Tidak ada satupun seorang hamba yang bisa menjamin pasti dosanya ya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kesalahan sebagian orang Ketika dia membaca, siapa yang berpuasa Ramadan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu kemudian dia merasa dia orang yang sudah tidak ada dosa. Setelah masuk Idul Fitri dia merasa dia sudah kembali kepada fitrah katanya, sudah tidak ada dosa. Sekarang saatnya merayakan hari raya fitrah. Idul Fitri diartikan hari raya fitrah. Padahal yang dimaksud dengan Idul Fitri itu adalah hari raya berbuka. Al-fitr bukan fitrah, bukan kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Maksudnya al-fitr adalah berbuka artinya tidak berpuasa lagi. Jadi kalaupun dikatakan seluruh dosa akan diampuni dengan sebab puasa Ramadan, tidak ada satupun atau tidak ada seorang hamba pun yang bisa menjamin dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Pertama karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu apakah ibadah kita ini pasti diterima Allah atau tidak. Kita tidak bisa menjamin apakah ibadah kita pasti diterima Allah atau tidak. Yang kita lakukan hanyalah berharap-harap cemas dan berprasangka baik kepada Allah semoga amal ibadah kita diampuni. Afwan amal ibadah kita diterima. Dan kita juga tidak tahu ilmu yang ada di sisi Allah. Apakah Allah telah mengampuni dosa kita atau tidak? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang bisa melihat ilmu Allah yang ada di sisinya. Apakah Allah sudah mengampuni seorang hamba ataukah tidak? Sehingga yang harus kita lakukan hanyalah berharap-harap cemas dan berprasangka baik kepada Allah serta berdoa semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dan akan menyebabkan ampunan bagi kita. Sehingga diriwayatkan sebagian salaf setelah bulan Ramadan kesibukan mereka adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjelang bulan Ramadan berikutnya mereka juga sibuk berdoa bagaimana agar mereka bisa sampai di bulan Ramadan berikutnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang memiliki kedudukan inda salaf di sisi generasi as-salafus salih. Maka hendaklah kita berusaha memahami hukum-hukum yang terkait dengan setiap ibadah kita. Terlebih para talabatul ilm. Para talabatul ilm dia belajar bukan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah taala menjelaskan bahwa tujuan belajar itu adalah raf'ul jah raf'ul jahli anin nafsi wa anil ghair. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Ini tujuan menuntut ilmu. Apa sih tujuan kita menuntut ilmu? Tujuan kita menuntut ilmu agar kita tidak jahil lagi kita mengerti hukum-hukum Allah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga ada tujuan yang kedua untuk mengangkat kejahilan ini dari orang lain. Mengangkat kebodohan dan menghilangkan kebodohan ini dari orang lain. Inilah pentingnya. Di dalam menuntut ilmu itu kita harus bersungguh-sungguh. Jangan memahami setengah-setengah. Nanti ketika dia sampaikan kepada orang lain, setengah juga pemahamannya, mungkin jadi seperempat. Hendaklah dia berusaha menghafal, itu yang terbaik. Kalau dia tidak mampu menghafal, minimal dia paham dengan pemahaman yang baik. Sehingga dia bisa menjelaskan kepada orang lain. Dan orang lain itu ketika dijelaskan, penjelasan kita semakin baik, akan semakin mudah dia memahami akan semakin mudah hidayah sampai kepadanya. Tergantung bagaimana cara kita menjelaskan. Oleh karena itu penting sekali kita menghafal dalil, mengetahui penjelasan para ulama untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, beliau menasihati hendaklah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqal haya dengan sebenar-benarnya malu. Ini nasihat khusus bagi orang-orang yang menjalankan puasa. Apa yang dimaksud dengan malu kepada Allah? Khususnya lagi bagi orang yang berpuasa. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qala qulna ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah." sesungguhnya kami malu kepada Allah walhamdulillah qala laisa dzaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan malu seperti itu walakinnal istihya minallahi haqqal haya akan tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu antahfadar ra'sa wa ma wa'a engkau jaga kepalamu dan apa yang terkandung di dalam kepalamu yakni matamu, telingamu dan mulutmu. Wal batna wa ma demikian pula engkau jaga perutmu dan apa yang terhubung dengannya yaitu kemaluanmu. Wa tadhkural mauta wal bila dan engkau mengingat mati serta ingat engkau akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat lagi. Engkau akan menjadi bangkai. Waman arad aradal akhirat taraka zinatad dunya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haya. Maka barang siapa yang telah melakukan hal tersebut, sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Inilah yang dimaksud dengan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Beliau hafizahullah taala menjelaskan hadis ini. Wa hadzal hadis fihi anna al-istihya' min Allah haqqal haya' huwa hiddu jami'il jawarih amma la yurdillaha ta'ala. Hadis ini Di dalamnya menunjukkan bahwasannya malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maksudnya adalah menjaga seluruh anggota tubuh kita dari sesuatu perkara yang tidak membuat Allah ridho. Artinya suatu amalan yang tidak membuat Allah ridho, maka jauhi. Bukan sekedar menjauhi hal yang membuat Allah murka. Tetapi juga menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat yang tidak membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam antahfadar ra'sa. Maka makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau menjaga kepalamu. ayat an istimalihi fi ghairi taatillah taala. Yakni jangan engkau gunakan kepalamu selain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an la tasjuda li ghairillah. Yani engkau tidak boleh Gunakan kepalamu untuk sujud pada selain Allah. Wala tusalli lirriya, jangan engkau salat karena untuk riya sekedar mau dipuji. Wala takhda li ghairillah dan jangan engkau tunduk kepada selain Allah. Wala tarfa'ahu aw wala tarfa'ahu takabbura dan jangan engkau meninggikan dirimu untuk menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan menjaga kepalamu. Wa qauluhu wa ma wa'a adapun makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga anggota tubuhmu yang terkandung di dalam kepala ay ma jama'ahu ra's yakni anggota tubuhmu yang dikumpulkan di dalam kepala minal lisan wal ainan wal udhunain yaitu lisan kamu dua matamu dan dua telingamu. Fayahfadhu hadhil jawari amma la yahillu istimaluhu. Maka harus dijaga anggota-anggota tubuh ini dari hal-hal yang tidak dihalalkan penggunaannya. Kemudian beliau merinci. Yang pertama, fahidzul lisan. Maka yang dimaksud dengan menjaga lisanmu adalah siyamuhu anil ghibah engkau menjaga lisanmu, mempuasakan lisanmu dari menggibah, wan namimah dan mengadu domba, wal kadhib dan dusta, wal buhtan dan berbuat kedustaan atas orang lain. Wa qawli dan ucapan palsu. Wal lagwi ucapan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. warrafat dan ucapan-ucapan yang mengantarkan kepada perzinahan. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua jenggotnya, yakni mulutnya, lisannya, dan apa yang ada di antara dua kemaluannya, maka aku jamin baginya surga. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Wakala sallallahu alaihi wasallam hina masuila an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, "Apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Beliau mengatakan takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara. Qala al-famu wal farj. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditanya, Apakah yang menyebabkan atau yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka? Maka beliau mengatakan mulut dan kemaluan. Artinya apa? Benar-benar dua anggota tubuh ini harus kita jaga. Harus kita jaga. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua wahidzul basar. Dan menjaga pandangan. Maksudnya adalah siyamuhu anin nadri ila Allah ta'ala. Mempuasakan pandangan kita dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan puasa sekedar menahan lapar dan dahaga. Tetapi pandangan juga harus dipuasakan. Jangan memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memperingatkan kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima tasnaun au bima yasnaun katakan kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangan-pandangan mereka jangan melihat wanita-wanita yang tidak halal bagi mereka dan hendaklah mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka yang demikian itu lebih suci Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah tahu. Kalau kita berusaha curi-curi pandang, Allah tahu. Ini peringatan. Ini faidah latifah. Allah katakan sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah tahu walaupun kita hanya sekedar berusaha curi-curi pandang, Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa kullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa furujahunna. Tidak cukup Allah katakan kepada laki-laki beriman, Allah katakan juga kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Bahkan dalam syariat Islam yang mulia ini, tidak cukup kita diperintahkan menjaga pandangan. Masih diperintahkan untuk menutup aurat. Setelah menutup aurat juga masih diperintahkan untuk tidak bergaul bebas antara laki-laki dan wanita, bercampur baur dan juga dilarang untuk bersentuhan dan dilarang untuk berkhalwat berdua-duaan antara laki-laki dan wanita. Kemudian beliau melanjutkan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa tahfazal batn. Adapun makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau jaga perutmu ayat an aklil haram maksudnya adalah jaga perutmu dari memakan yang haram. Keriba seperti riba wa akli amwalin nasi bil batil dan memakan harta manusia dengan cara yang batil wa ghairi dzalika min akli syai'in harramahullah fala yadkhul fihi illa al halal dan selain itu dari makanan-makanan yang Allah haramkan maka janganlah masuk ke mulutnya kecuali yang halal qauluhu wa ma hawa adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang terhubung dengan perutmu ayman ijtima'uhu bil batan yakni yang bersambung terkumpulnya dia dengan perut minal farj war rijlain wal yadain wal qalb yaitu kemaluan dua kaki dua tangan dan hati nah di sini beliau akan merinci lagi empat anggota tubuh ini Fayahfadul farj amma harramallahu ta'ala. Maka hendaklah seorang itu menjaga kemaluannya. Dari apa yang Allah haramkan. Minaz zina wal liwat. Yaitu perbuatan zina. Dan berhubungan sesama jenis. Wal istimna dan onani. Wa ghairiha mimma harramallahu ta'ala. Dan selain itu yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Wa yahfadul rijlain. Dan hendaklah dia menjaga dua kakinya Fala yamshi bihima ila maharramallahu ta'ala. Janganlah dia gunakan dua kakinya untuk melangkah kepada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaf'al bihima syai'an harramahallahu azza wa jalla. Dan janganlah dia melakukan dengan dua kakinya itu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfadzul yadain dan hendaklah dia menjaga dua tangannya. Fala yabtish bihima fi maharramallahu Janganlah dia gunakan dua tangannya pada apa yang diharamkan Allah. Wala yaktub biyadihi syai'an harramahullah. Dan janganlah dia menulis dengan dua tangannya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa yahfadzul qalba dan hendaklah dia menjaga hatinya anil hasadil muharram dari hasad yang diharamkan yaitu dia iri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya dan dia inginkan kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Ini hasad yang diharamkan. Adapun hasad yang dibolehkan adalah hasad kepada orang yang memiliki ilmu dan dia mengamalkan ilmunya serta mengajarkannya. Namun hasad di sini bukan berarti menginginkan ilmu tersebut hilang darinya. Dan juga hasad kepada orang yang memiliki harta dan dia gunakan hartanya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun hasad di sini bukan menginginkan hartanya hilang dari dirinya. Wa anil hikdi wal kibr dan dia jaga hatinya dari kebencian kepada saudaranya dan juga kesombongan. Wa hadhihi jawari sab'u hiya maraqibul 'itab liman istakhdamaha fi ma'siyatillahi azza wa jalla dan tujuh anggota tubuh ini, yakni kemaluan, dua kaki, dua tangan, dan hati, adalah kendaraan-kendaraan yang mengantarkan seseorang dalam jurang kebinasaan bagi siapa yang menggunakannya dalam berbuat maksiat kepada Allah. Wa maraqibun najah limastakhdamaha fi ma ta'ala dan tujuh anggota tubuh ini juga merupakan kendaraan-kendaraannya seseorang yang dapat mengantarkannya kepada keselamatan bagi siapa yang menggunakannya dalam perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kama dzakar Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi penjelasan di atas beliau sarikan dari penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wala syakka annahu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Dan tidak diragukan bahwasannya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun kecil, meskipun sedikit. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun muhlikat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ada tiga perkara yang membinasakan yaitu fashuhun muta wahwan mu'taba wahwan muttaba wa ijabul mar'i binafsihi tiga perkara yang membinasakan itu adalah kekikiran yang ditaati hawa nafsu yang diikuti dan kekaguman seseorang terhadap dirinya hati-hati ini adalah tiga perkara yang dapat membinasakan kita manusia itu terkadang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kikir. Ini namanya akhlak jibiliyah. Oleh karena itu dia harus berusaha mengalahkan dirinya. Kalau dia mentaati kekikirannya, maka dia akan binasa. Demikian pula, kalau dia menuruti hawa nafsunya, dia juga akan binasa. Sebagaimana kalau dia mengagumi dirinya, dia sangka dirinya hebat dan orang lain rendah, maka ini adalah kebinasaan dirinya sebagaimana yang telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al Albani. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam adapun makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadhkural maut wal bila dan hendaklah engkau mengingat mati dan mengingat kalau dirimu sudah jadi bangkai ayat tadhkura sayrarataka fil qabri idaman baliyah. Yakni hendaklah engkau ingat akhir dari kehidupanmu di dalam kuburmu akan menjadi tulang belulang. Tulang belulang yang sudah tidak bermanfaat lagi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man arada al-akhirah taraka zinatad dunya dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia. Fa innahuma la yajtami'ani ala wajhil kamal. Karena sesungguhnya kata Syekh dua hal ini cinta dunia dan cinta akhirat adalah dua perkara yang tidak mungkin dapat berjumpa dalam diri seorang hamba secara sempurna. Hatta lil aqwiya meskipun pada diri orang-orang yang kuat li'annahuma durratani famata ardaina ihdahuma aghdabtal ukhra karena keduanya adalah dua hal yang saling bermusuhan kapan engkau membuat ridho salah satu darinya berarti engkau membuat marah salah satu darinya artinya kalau engkau menginginkan kehidupan akhirat maka pasti engkau meninggalkan hal-hal yang sifatnya kemaksiatan di dunia ini hal-hal yang menyenangkan engkau di dunia ini, namun dia perbuatan maksiat. Sebagaimana kalau engkau mencintai dunia, mencintai kemewahannya, mencintai kemaksiatan padanya, maka engkau akan dibuat benci untuk hidup bahagia di akhirat dan benci untuk mati, takut untuk mati. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman fa'ala dzalika" Fakad istahya Allahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka sungguh dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Ayat jami'a ma dzukira anifan. Maksudnya apa yang telah disebutkan seluruhnya tadi menjaga anggota tubuh seluruhnya. Kalau kita betul-betul menjaganya, Itulah yang dimaksud dengan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakathirun minas saimina la yastahyuna min Allah taala haqqal haya. Akan tetapi kebanyakan orang-orang yang berpuasa tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Mereka tidak malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Apa yang menunjukkan kebanyakan orang Berpuasa sifatnya seperti itu. Puasanya tidak lain kecuali menahan lapar dan dahaga saja. Tidak menjaga kepalanya, tidak menjaga pandangannya, pendengarannya, penglihatannya, tidak menjaga seluruh anggota tubuhnya. Wa yadullu ala dzalika qauluhu azza wa kata Syekh yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qalilum min ibadiyasy syakur dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur.